Maka kita harus harus lebih lagi. Bagaimana memperbaiki iman? Dengan mudzakarah iman. Mari mari kemarin rapat-rapat Allah Rapat-rapat kita dua dua tiga tiga bicara iman. Ini orang para sahabat di Madinah. Abdullah bin Rawaha, Muaz bin Jabal, Abu radhiyallahu an telah buat halakoh halakoh iman di Masjid Nabawi. Bicara tentang iman. Kemudian Abu Abu radhiyallahu an telah keluar ke masjid, berbicara di pasar, Wahai orang-orang di pasar, bagaimana kamu semuanya di sini? Sementara dibagi warisan Rasulullah di masjid, maka orang pasar lari semuanya. Barang dagangan ditinggal pergi ke masjid. Sampai di masjid, linga, lingu, linga, lingu. Mana yang dibagi ini ya toh? Maka yang di masjid itu kemudian ya ada yang sholat, zikir, baca Al-Quran. Tapi sebagian kembali ke pasar. Loh kamu kok kembali? Ah, ah kamu dapati apa di sana di masjid? Aku nggak dapati apa-apa. Di sana cuma ada orang bicara iman yakin, sama ada orang sholat, ada orang zikir. Ya itulah harta warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Iman penting. Kita mau bawa ini kalimah iman ke seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia kita bawa keyakinan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bawa kehidupan suci Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi adalah nur yang akan mendatangkan cahaya, penyelesaian seluruh masalah. Inilah sunnah-sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, apabila kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan cinta kepada kamu. Sunnah Nabi akan mendatangkan mahabbatullah. Sunnah Nabi akan mendatangkan kecintaan Allah. Amir bin Al-As telah dikirim ke Mesir. Pasukan telah diberangkatkan, diatur, peperangan berbulan-bulan telah dibuat. Tapi kemenangan tidak didapatkan bala bantuan telah diminta ke Madinah dan telah dikirim bala bantuan ke Mesir. Belum juga dapat kemenangan. Apa sebabnya kita ini kok bisa belum menundukkan Mesir ini? Apa kekurangan daripada pasukan kita? Maka Amir bin Al-Aslah mengumpulkan pasukannya dan telah bermusarah dengan mereka. Satu orang di antara mereka telah berkata, Ya Amir bin Al-As, wahai panglima, satu sunnah Nabi telah kita tinggalkan. Apa itu? Setelah kita meninggalkan Madinah kita di Mesir, kita telah meninggalkan siwak. Benar katanya, ini sunnah Nabi siwak ini telah lama kita tinggalkan. Baik, sekarang kita apa sunnah-sunnah dihidupkan dan salah satunya siwak kita hidupkan. Maka mereka mencari batang-batang kayu karena kayu arok yang biasa ada di Hijaz di tanah Arab ini di Mesir tidak didapati. Maka mereka kayu apa yang ada telah dipotong ranting-rantingnya kayu-kayu dan kemudian mereka telah meng menggunakan siwak di gigi-gigi mereka, menggigit siwak di mulut-mulut mereka dan bersiwak dengan kayu-kayu yang ada. Intelijen musuh, mata-mata musuh telah melihat apa yang terjadi dengan orang Islam. Mengapa mereka telah mengasah gigi-gigi mereka? Apakah mereka mau makan kita katanya? Wah bahaya ini kalau orang Islam mau makan kita ini bahaya ini. Sudah kita menyerah saja. Nah, akhirnya Mesir menyerah hari mulia. Satu sunnah ditinggalkan dan kemudian satu sunnah dihidupkan. Mesir telah ditundukkan. Hmm. Satu sunnah Nabi lebih berharga daripada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Satu salawat satu salawat kepada Nabi dibaca, maka sepuluh kebaikan Allah berikan kepada kita. Sepuluh dosa akan diampuni dan sepuluh derajat akan dinaikkan. Siapa orang yang membaca salawat Allahumma salli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima 80 kali hari Jumat habis asar maka akan diampuni 80 tahun dosa-dosanya. Siapa orang yang membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi awali kalamina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi awsati kalamina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fi akhiri kalamina maka dia seperti bersolawat 24 jam Salawat Nabi hari mulia kita hidupkan bagaimana insyaallah hari mulia bersolawat kepada Nabi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Kopiah ini sunahnya Nabi, pakai serban juga sunahnya Nabi. Nabi suka pakai gamis, apalagi warnanya putih. Nabi paling suka. Jadi kita mencoba sunah-sunah hidupkan. Siapa orang yang mau tidur pakai apa itu? Celak. Maka kalau pakai celaknya itu pakai batu ismit, maka akan dicerahkan pandangan matanya. Hari muda. Sunah-sunah Nabi. Siapa motong kuku hari Jumat dijauhkan daripada kemiskinan. Semua sunnah-sunnah hari mulia ini Allah, Rasulullah telah memberikan fadilah-fadilahnya. Dan apabila orang ini hidup dalam sunnah, menghidupkan sunnah Nabi dan kemudian memperjuangkan sunnah Nabi, mendakwahkan sunnah Nabi, maka empat perkara di dunia ini kurang-kurangnya Allah akan berikan. Yang pertama akan didatangkan mahabbah di hatinya orang-orang soleh. Orang-orang soleh akan cinta dengan dia. Kemudian yang kedua, akan datang kewibawaan di hadapan orang-orang fasik. Karena menghidupkan sunnah Nabi. Maka preman-preman di jalan yang biasanya mengganggu orang lewat. Karena lihat orang pakaian sunnah. Maka dia datang. Assalamualaikum Pak Kiai. <laughs> Padahal ini lulusan STM dari mulia. Assalamualaikum Pak Kiai. Orang memuliakan, ada kewibawaan di hatinya orang-orang fasik. Yang ketiga akan diluaskan rizkinya. Orang yang menghidupkan sunnah ini Allah akan beri keluasan rizki. Rizki lahir, rizki batin, kesehatan itu rizki, ilmu itu rizki, hidayah itu rizki. Jangan kita mikir rizki itu uang saja. Sing dipikirnya rizki itu duit. Gitu. <laughs> Duit itu bagian juga dari rizki. Sugih tanpa bondo. Nah sugih tanpa bondo. Orang dia apa-apa, tapi ngomong sugih iki piye to? Ora tau lara kok, gitu. Ora tau lara, tangi turu mesem terus. Alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Alhamdulillah terus mesem terus sugih tanpa bondo, gitu. sawah ombo ya tapi kurang terus, duit ya akeh tapi kurang terus. Ini berarti melarat terus. Orang miskin itu siapa sih? Orang miskin itu orang yang kekurangan. Mobilnya sudah dua, kurang mau tiga. Rumahnya sudah satu, mau tiga. Kurang-kurang. Ini orang miskin. Orang miskin itu yang hidupnya kekurangan. Sebenarnya sudah punya, tapi kurang terus. Miskin. Ada orang nggak punya apa-apa, tapi nggak ingin apa-apa, kaya. Nah. Mobil nggak punya. Loh, nggak punya bagaimana? Wong saya pergi ke Mauspati sudah siap, bis di sana besar-besar lagi. Allah. Kan yang penting bisa dikendarai. Maunya ke Surabaya, alhamdulillah. Tidur sudah sampai Surabaya. Iya dong? Orang yang rumahnya besar, Paling-paling yang tiduri juga cuma 2 meter kali 2 meter. Kalau dia punya kamar 10, paling-paling satu kamar yang ditempati. Ya tapi kan dia bisa setiap hari melihat rumah yang bagus pak. Lagi saya lewat juga bisa melihat juga. Nah, iya toh? Kalau cuma melihat saja kan bisa. Ya toh ini rumah ini bagus. Kita juga bisa melihat ini rumah yang bagus. Makan paling-paling dia juga satu piring, sama dengan saya. Dia makan satu piring, saya juga makan satu piring. Iya pak, tapi kan dia suka dengan panggang. Ah, ini kan cuma tempe aja, tapi nikmatnya kan sama saja, Hari Mulia. Dan besok pagi juga yang panggang tambah jelek itu jadinya. Ah. Jadi kalau kita ini simpelkan hidup ini cepat jadi kaya, insya Allah. Ini kaya raya semua, insya Allah ini. Allah. Alhamdulillah saya orang kaya. Bagaimana saya tidak kaya? Mata saya ini saya jual 10 juta tidak boleh nih. Tangan saya ini kalau saya jual 1 miliar, boleh ini tangan sampean saya beli 1 miliar? Jadi buntung sampean? Oh, nah ini berarti ini ini satu miliar, satu miliar sudah dua miliar ini saya punya. Matanya 15 juta, 15 juta atau 20 juta. Coba kepala sampean saya beli 5 miliar boleh? Tidak boleh 5 miliar. Berarti wow, oh, saya ini kaya raya nih. Kepala lebih daripada 5 miliar. Tangan lebih daripada 2 miliar. Kaya saya ini. Belum lagi Allah memberi kita la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah miftahul jannah miftahul jannah la ilaha illallah kuncinya surga ini saya bawa kunci nih kunci apa ini hmm, kunci rumah umpamanya ini kunci rumah nih rumahnya di belakang sana atau di depan sana tapi kunci sudah saya bawa sudah merasa punya rumah? Sudah. Nah ini sudah punya la ilaha illallah. Sudah punya merasa surga? Nah, insya Allah. Sampean ini kurus, kering, tapi kok mesam-mesam itu bagaimana? Loh saya ini sudah punya kuncinya surga loh. Nah, istana-istana dari surga yang terbuat daripada intan, berlian, permata. Ada istana yang terbuat dari nur, dari mulia wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira apabila engkau melihat di sana maka engkau menyaksikan kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar di mana hari mulia surga ini kerajaannya belum bidadarinya hari mulia Allah wa ain Kamta Bidadari bermata jeli seperti mutiara-mutiara. Al-khur al-ain. Itu dibilang seperti itu karena matanya bidadari itu lebar-lebar. Mata itu belalak-belalak itu. Yang hitamnya hitam, yang putihnya putih. Dadanya montok-montok. Ah. La ilaha illallah. Inna hunna insa'a hunna abakara uruban abaraba. Diciptakan langsung diciptakan langsung oleh Allah penuh dengan sebaya dia umurnya sebaya dan penuh dengan cinta kalau orang beriman hatinya itu dia zikir Allah Allah, Allah, Allah. Tapi hatinya bidadari, zikirnya bukan Allah, Allah. Zikirnya, aku cinta padamu, aku cinta padamu, aku cinta. Ini zikirnya bidadari. Kepada kekasih-kekasihnya. Wahai wali-walinya Allah. Sesungguhnya engkau adalah kekasihku. Taufan Atsauri rahmatullah alaih ibadah dengan sungguh-sungguh sampai ibadah bermalam-malam puasa berhari-hari itu Sofan at sampai kurus kere ya Syekh kamu seperti ini kok nemen-men gitu kok ibadah kok nemen-men sampai begini kamu itu tidak tahu aku telah membaca dalam kitab-kitab bahwa nanti di surga suatu saat ahli surga ketika di sana mereka berkumpul dan ketika mereka berkumpul cahaya telah menerangi surga. Maka ahli surga telah sujud semuanya karena mengira Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Maka setelah ahli surga sujud beberapa lama, maka Allah berfirman kepada ahli surga, wali surga, bangunlah kamu. Maka ketika dia bangun, ternyata bukan Allah yang nampak. Ternyata ada bidadari tersenyum. Bidadari senyum menerangi surga. Semua niat masuk surga insyaallah. Insyaallah. Allah. Kalau kita hidupkan sunnah Nabi, maka Allah akan sekurang-kurangnya memberi empat perkara di dunia ini. Pertama, mahabbah di hati orang-orang soleh. Orang-orang soleh akan cinta. Yang kedua, kewibawaan kepada orang-orang fasik, orang-orang kufur, orang-orang orang-orang gairul Islam. Kalau tahu orang pakai sunnah, pakai jubah, pakai serban begitu, orang-orang gairul Islam itu keder. Ada pendeta Prancis masuk Islam, maka kemudian dia ditanya, bagaimana apa dulu yang menggentarkan hati kamu ketika kamu itu agama Nasrani? Dia bilang tiga. Kalau mendengar azan, hati saya bergetar katanya. Jadi orang kafir itu kalau dengar azan itu hatinya nerdek katanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada orang Islam menghidupkan sunnah, pakaian sunnah, sunnah-sunnah Nabi hidupkan itu bergetar hatinya. Yang ketiga, kalau saya melihat anak-anak orang Islam kecil-kecil berangkat ngaji ke masjid-masjid, itu saya itu jadi putus asa mau dakwah kristenisasi misionaris itu tidak mungkin. Ini anak-anak orang Islam sekarang berangkat ke masjid semua. Bagaimana? Ini hari mulia kewibawaan di hati orang-orang fasik. Yang ketiga keluasan rizki. Yang keempat akan diteguhkan dan ditegarkan hatinya di dalam hidayah. Ini kalau orang menghidupkan sunnah Nabi. Ini kita tanamkan dan penuh keyakinan kita. Orang-orang soleh akan cinta Orang-orang soleh akan cinta pak, tapi ini saya ini pakai jubah kok. Itu kiai di tempat saya itu ngejek saya. Lu ngejek bagaimana? Kowe itu ngerok yang peto. Katanya. Hari mulia, ini Pak Kiai bukan mengejek. Pak Kiai ini menguji. Kamu itu menghidupkan sunnah itu ikut-ikutan atau memang kamu penuh dengan keyakinan? Kalau kamu ikut-ikutan, ada orang bilang pakai rok kamu. Besok sudah nggak pakai sunnah lagi. Kau si siramu mumet tau ya bos? Udeng-udeng Kata eh, katanya apa lagi? Pakai serban itu katanya siramu mumet. Itu kalau ada orang alim bilang seperti itu, ini bukan mengejek, ini menguji. Pakai serbannya kamu itu ikut-ikutan atau memang kamu itu dengan penuh keyakinan ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Titik, begitu. Kamu itu pakai jenggot atau pedus saya. Nah, ada orang begitu. Kalau ada orang begitu, itu bukan mengejek, itu me menguji. Saya ke di satu pesantren. Kemudian itu santri-santri itu bilang, "Mbak, mbak, mbak begitu." Saya bilang sama keluarganya pesantren, "Pak Yai, ini santri-santri ini bagaimana? Kita datang di sini kok dia bilang mbak, mbak, mbak begitu. Bagus itu." Katanya, itu bagus bagaimana?" Berarti dia telah mengaku kalah. Kan dulu waktu kita kecil itu ada mbek-mbekan. Nah, dulu Bapak sekalian, ini anak-anak kecil kadang nggak ada. Kita dulu, seusia kita itu di kampung-kampung, ada kalau malam dilanggar di masjid itu, gelut-gelutan namanya mbek-mbekan. Ya toh, nanti kalau dibianteng, sudah jadi bawah, mbek, mbek, mbek, oh, berarti kalah. Nah, nah, ini dia begitu ini. Kita masuk, dia bilang mbek, mbek, mbek. Oh, bagus itu, berarti dia mengaku kalah sudah. Nah, jadi hari muliakan Allah Ta'ala, kalau ada orang kelihatannya merendahkan sunnah, ini jangan kita suudon. Ini alumni pesantren lupa kok bilang orang jenggot katanya kambing, oh, itu bukan, itu menguji kamu. Karena dia orang tahu ilmu. Tidak mungkin itu alumni pesantren, ulama, kiai, ustadz kok merendahkan sunnah itu tidak mungkin. Itu menguji. Menguji kita. Ini dalilnya mana kamu dakwah, dakwah dalilnya mana? Itu kalau ada alumni pesantren, ada kiai, ada ustadz begitu itu bukan dia ini tidak tahu. Dia ini sudah tahu, hanya dia ini mau menguji. Alumni pesantren paling tahu dalilnya dakwah. Ulama-ulama paling tahu dalilnya dakwah. Dalilnya tidak dakwah itu yang tidak ada. Hah? Ada dalilnya tidak dakwah? Tidak ada. Begitu buka Al-Quran, Al-Fatihah, dalilnya dakwah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang dapat nikmat. Siapa itu? Nabi. Nabi ada yang tidak dakwah? Tidak ada. Semua nabi apa? Dakwah. Jadi begitu Al-Qur'an dibuka, ayat surat pertama dakwah Al-Qur'an. Ayat terakhir Qul a'udzu birabbin Katakanlah ya Muhammad aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Qul itu artinya apa? Dakwahkanlah. Jadi kul audzubillahi dakwahkanlah ya Muhammad. Sesungguhnya aku berlindung kepada Robnya manusia. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Maka kita ini harus khusnudon kepada setiap orang. Anu pak jamaah kami diusir, tidak ada yang diusir. Jamaahnya dipindahkan rutenya. Nah. Dipindahkan rutenya. Kata-kata diusir itu kata-kata yang mengandung amarah. Kita dai tidak boleh marah kepada siapapun juga. Kepada umat, kepada takmir masjid, kepada siapa saja tidak boleh marah. Mungkin tak diusir, tidak diusir, dipindahkan rutenya. Masa di situ saja sampai suket-suket teki gak urip, tidak itu karo rombongan. Makanya dipindahkan rute yang lain, rute yang lain. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Hari muliakan Allah Ta'ala ini keyakinan di dalam hati dan kehidupan sunnah Nabi kita bawa seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Setiap orang daripada kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghidupkan agama di seluruh alam. Kita mau, kita tidak mau, kita sadar, kita tidak tak sadar, kita ini bodoh atau kita ini alim, berpendidikan atau tidak berpendidikan, kita ini kaya, kita ini miskin, kita tahu, tidak tahu. Setiap diri kita telah dipilih oleh Allah Swt untuk bertanggung jawab menghidupkan agama di seluruh alam. Tidak hanya kita mengamalkan agama, tapi setiap diri kita bertanggung jawab kepada agama dan bertanggung jawab kepada hidupnya usaha agama di seluruh alam. Walaupun kita orang tua, walaupun seseorang itu cacat, dia tidak bisa berjalan, berjalan dengan tongkat, ataupun dia dibuta. Hari mulia, setiap orang yang ada kalimah di dalam hatinya, setiap orang yang telah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah telah memilih dia untuk menjadi penanggung jawab dakwah di seluruh alam. Kita bertanggung jawab hari mulia dengan orang-orang Eskimo yang ada di kutub utara. Bagaimana agama mereka? Orang-orang yang ada di Amerika, di Washington, di New York, di Los Angeles, di Inggris, di London, di Birmingham, Raja Inggris, Pangeran Charles, itu tanggung jawab kita untuk menyampaikan agama kepada mereka. Bagaimana agama sampai ke Moskow, ke, sampai ke Stuttgart, sampai ke Leningrad, ke Bukhara, Samarkand, Bulgaria, Hungaria, Yugoslavia, Bosnia, Serbia, Chechnya. Di mana ini ada orang-orang di sana? Di belahan bumi bagian utara. Tanggung jawab setiap kita. Walaupun kita ini bodoh, tukang becak, tukang tebang tebu, buruh tani, kuli di pasar, penjual pentol. Hari mulia, kita tanggung jawab hidupkan agama di seluruh alam. Tukang ojek, tukang becak, tukang urut. Hari mulia. Setiap kita telah mengucapkan kalimah, maka bersamaan dengan itu hari mulia kita bertanggung jawab untuk menghidupkan agama dan menghidupkan dakwah di seluruh alam. Kita mau, kita tidak mau, kita ini sadar, kita diri sadar. Maka setiap kita akan berdiri di hadapan Allah dan kemudian Allah akan bertanya, bagaimana dengan amanah yang telah diberikan kepada engkau sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah engkau tunaikan apa tidak itu amanah Terus bagaimana? Saya ini orang miskin mau ke seluruh dunia bagaimana? Kita berdakwah ke seluruh dunia menurut kemampuan kita. Mana yang kita mampu? Menurut kemampuan kita, bukan menurut semau kita. Semau kita ini aku mau berangkat, kalau tidak mau tidak berangkat. Ini semaunya. Tapi menurut kemampuan. Memang sudah usaha, sudah begini. Hari mulia. Berangkatnya menurut kemampuan. Tapi doa kita bisa untuk seluruh alam. Ya Allah, terimalah ini ya Allah. Kopi jahiku pagi ini yang aku ikromkan ke jamaah ini. Menjadi sebab bidah untuk diriku, keluargaku, anak keturunanku. Dan umat Islam seluruh alam ya Allah. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Ya Allah, aku punya telo saja. Ini telo ini godok. Kemudian diserahkan di masjid. Dari mulia untuk musarah mingguan masjid itu godok dicampur dengan garam sedikit sama gula gak usah banyak-banyak gitu kemudian dibawa ke masjid ya Allah ini terimalah telo godok saya ini ya Allah menjadi sebab hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Ya Allah ini jamaah datang ya Allah di belakang rumah kita ada apa hari mulia? Itu ada pagernya itu dari telo sudah dirambati satu gedung telonya ya toh kemudian digodok nanti carikan urapan begitu sampai di belakang rumah itu ada ayam baru bertelur dari tiga biji diambil sekalian nanti diceplok gitu ya Allah terimalah ini khidmatku ini ya Allah sehingga menjadi sebuah bid'ah untuk diriku, anak keluargaku sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Kita belum bisa seluruh alam, tapi doa-doa kita, seluruh amal-amal kita, kita mohon kepada Allah, ya Allah terimalah ini amal-amalku, dan jadikanlah ini ya Allah, tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku, sampai hari kiamat, dan umat seluruh alam ya Allah. Jadi kala ini sebab bid'ah untuk orang-orang di Amerika, orang-orang di Australia, Afrika, pedalaman Kalimantan, gunung-gunung di pedalaman Irian Jaya, orang-orang suku Asmat, suku-suku yang masih telanjang pakai koteka itu tanggung jawab kita hari mulia. Orang-orang Dayak yang di pedalaman Kalimantan. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Insya Allah. Dikir pagi petang, habis dikir pagi petang, sebelum dikir pagi petang, ketika dikir pagi petang, ya Allah, terimalah ini sholawatku ini ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terimalah ini ya Allah, ini disebab bid'ah untuk diriku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat. Dan jadikanlah ini sholawatku ini menjadi tambah hidayah untuk umat seluruh alam ya Allah. Kemudian kita baca tasbihat Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, terimalah terimalah tasbihatku ini ya Allah, sehingga menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat dan umat seluruh alam ya Allah. Kita keluar rumah dengan kopiah, saya sayangnya kopiah ini ingat sunnah Terimalah ini, saya pakai kopi niat-niat sunnah ini ya Allah. Menjadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Innamal malu bin niat. Seluruh amal itu bergantung dengan niatnya. Pertolongan Allah itu bergantung dengan niatnya. Kalau kita punya niat yang besar, maka Allah akan tolong kita dengan pertolongan yang besar hari mulia. Allah. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Ya Allah terimalah sholat duhaku ya Allah sehingga sholat duhaku jadi tambahan hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku sampai hari kiamat dan umat sualam. Engkau menjadi sebab mudahnya masjid kami ini keluar tiga hari, empat bulan, empat puluh hari. Engkau mudahnya tetangga tetangga aku makmurkan masjid ya Allah. Ini di, sholat duhaku ini ya Allah untuk nirakati kampungku ini sehingga mereka mudah menghidupkan amal masjid ya Allah. Bagaimana? Insya Allah ya. Ketika azan, sekarang banyak orang azan, tapi azannya tidak niat. Sampai azan niatnya apa? Ya ini waktu sholat Pak, zuhur makanya saya azan. Lalu sampai ini kok azan asar niatnya Pak? Ya ini sudah jam 4, ya biar orang sholat asar Pak di sini. Kalau kita niat azan dari mulia, itu Bilal bin Rabah radhiallahu dia azan maka sebelum azan dia doa ya Allah berilah hidayah kepada orang Quraisy ya Allah jadi mau azan ini apa dulu orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang Quraisy yang menyiksa dia, merendahkan dia. Justru itu yang didoakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya Allah adzanku ini ya Allah semoga masuk ke istana raja-raja di Eropa di Amerika ya Allah. Jadikanlah adzanku ini menjadi sebab hidayah bagi seluruh alam ya Allah. Menjadi sebab runtuhnya kemaksiatan di Tokyo, di London, di kota-kota seluruh dunia ya Allah. Bagaimana? Insya Allah hari Seluruh amal-amal kita, kita mesti doa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal-amalku ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah amal-amalku ya Allah. Terimalah aku ya Allah, terimalah kami ya Allah. Bagaimana? Insyaallah ya mulia. Setiap kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang ada kalimah di dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah dipilih untuk bertanggung jawab kepada agama dan bertanggung jawab kepada usaha agama di seluruh alam. Kemuliaan kita bukan karena kita ini orang-orang Temboro, bukan karena kita orang Jawa, orang Madura, orang Pakistan, orang Arab, bukan dari mulia. Kemuliaan kita kalau di dalam diri kita ada keyakinan bahwa aku adalah hambanya Allah dan aku adalah umatnya Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan sebagai umat Nabi, bukan kemuliaan sebagai orang Jawa, orang Madura, orang Indonesia, tidak sebagai umat Nabi. Perasaan sebagai umat ini mesti kita bawa 24 jam dalam kehidupan kita. Dalam sholat-sholat kita, ketika kita sholat, hari mulia, sebelum sholat, ketika sholat, setelah sholat, ketika wudhu, hari mulia, ketika wudhu. Ya Allah terimalah nih wudhu saya, semoga menjadi sebab tambah hidayah untukku, keluargaku, anak keturunanku, sampai hari kiamat, dan umat seluruh alam. Wudhu dengan sempurna, sunah-sunahnya dihidupkan tangan mulai daripada tangan mungkin ada yang mengganggu apa namanya anggota wudhu kita daripada air dibersihkan dulu dengan penuh ketawajuhan hari mulia berkumur pakai siwak sunahnya berwudhu menghirup air ini sunah-sunah dihidupkan dengan penuh jangan tergesa-gesa bagian muka sampai tumbuhnya rambut kemudian ini di telinga ini, ini telinga yang kecil di depan ini bagian daripada wudhu ini. Satu waktu kita melihat orang sudah tua, mungkin umurnya 60 tahun, wudhunya tidak sempurna. Kemudian ketika tangan tidak sampai ke siku juga. Ya Allah ini umur sudah 60 tahun, kalau 60 tahun dia dulu wudhunya seperti itu bagaimana sholatnya? Hari mulia. Banyak seperti itu? Banyak kita jumpai. Hari muliakan Allah Ta'ala, maka inilah penting kita belajar datang kepada ulama, bertanya tentang ilmu, tentang perkara apa yang mesti, apa yang akan kita lakukan. Sholat ini setiap hari bagi kita. Sebagai laki-laki tanggung jawab di keluarga. Sebagai bapak, sebagai suami, bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Kita mesti tahu ilmunya. Kewajiban orang tua kepada anak pertama kali, beri dia nama yang baik. Nama yang kira-kira nanti bisa menjadi cita-cita. Nama itu bagian daripada doa. Rasulullah mengatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Ini nama siapa yang namanya? Robert siapa begitu? Nah itu. La ilaha illallah. Ini namanya nama orang barat. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang takwa, tapi namanya Solomon atau Abraham atau nggak tahu bagaimana. Pilih nama yang baik kepada anak-anak kita, didik dia dengan pendidikan Islam. Di kampung-kampung kita anak-anak kecil ditanya, "Le, kamu ngajinya sudah dapat berapa sekarang?" Ikro lima pak Alhamdulillah Ketemu anak-anak kecil di jalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu anaknya siapa? Anu pak saya anaknya pak Usman Kelas berapa sekarang dek? kelas 4 Pak, sudah dapat berapa Qur'annya? Kita tanya, berapa Qur'annya? Alhamdulillah sudah katam dua kali Pak, Alhamdulillah. Diketemu anak-anak, kita dorong dia untuk belajar Al-Quran. Kalau dua setengah jam di rumah-rumah, bertanya kepada bapak-bapaknya. Bapak itu putranya yang itu kelas 2, belajar Qurannya di mana ya? Oh dulu di masjid, tapi sekarang tidak tahu kemana. Anu ini Alhamdulillah masjid sudah kita mulai lagi. Hari mulia, kapan hari saya khususi ke satu komandan apa namanya itu komandan sekuadron apa itu apa namanya yudi ini beliau itu cerita dulu itu tidak pernah tidur di rumah laki-laki itu tidurnya di masjid jadi kami ini dulu pak nggak pernah itu tidur di rumah di musola itu jadi apa kesan sampai jadi panglima sampai pangkatnya tinggi hari mulia. Karena kesan ketika kecil biasa di masjid, tidur di masjid. Dulu kita waktu kecil nggak ada tidur di rumah hari mulia. Tidur di rumah itu perempuan, kalau laki-laki itu di masjid. Nah ini sekarang itu TPA TPA ini hari mulia bagaimana sebulan sekali kadang-kadang dibuat anak-anak TPA itu itikaf di masjid malam minggu atau bagaimana nanti acara bermalam di masjid malam hari dibangunkan Habis Isa itu anak-anak dikasih ayam satu atau dua begitu biar disundui dewi dan bakar-bakar dewi sate Madura. Nah, nanti anak-anak kan seneng begitu buat sate-satean di sana diajari nyunduinya, diajari begitu. Habis itu makan-makan, ada pada makannya diberitahu, ada tidur diberitahu, malam hari jam 3 dibangunkan, sholat malam. Sebulan sekali. Jadi ada itikaf itu anak-anak dibiasakan SD karena dia belum bisa dibawa keluar. Yang keluar yang sudah balik yang kecil-kecil itikaf di masjidnya sendiri-sendiri. Nanti yang tua-tua menemani sebulan sekali, sebulan dua kali. Biar dibiasakan itikaf di masjid. Bagaimana? Insya Allah, mulia. Di rumah-rumah kalau dua setengah jam tanya bagaimana ini pendidikan. mulia. Masa depan kita ini anak-anak kita. Demikian juga yang di SMP, di SMA. Bagaimana ada pendidikan agama berkelanjutan. Masail di masjid-masjid kita. Sehingga anak SMA, SMP dia ada belajar ngaji di sana. Ilmu penting. Ilmu yang mendatangkan khasyatullah dalam hati. Datang keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada ilmu. Maksudnya taklim fadilah amal tidak hanya sekedar menggairahkan amal. Taklim fadilah maksudnya untuk iman, untuk hidayah. Di mana ilmu fadilah adalah ilmu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini tentang iman, tentang akhirat, tentang kelebihan-kelebihan amal. Baru setelah itu masail didatangkan. Bagaimana? Insya Allah mulia. Ilmu tentang muamalat. Orang sholat bersih pakaiannya, bersih tempatnya, tapi makannya tidak dari harta yang halal, maka sholatnya tidak diterima. Bajunya bersih, tapi beneknya, beneknya ini hari mulia tidak halal, Cuma benih saja yang tidak halal, kancing baju yang tidak halal menjadi sebab sholatnya ditolak. Maka kalau ingin sholatnya diterima, akhirnya kita mencari rezeki yang halal, muamalat yang baik, tidak menipu dalam timbangan. Tidak janji palsu. Hari mulia. Hati-hati dengan masalah harta. Sebagian orang jadi takmir masjid. Hati-hati dengan harta wakaf. Jangan sampai eh, karena ketua takmir kemudian bondoni masjid juga kemudian boleh dipakai. Di tanah wakaf berdiri itu apa namanya? Walet. Karena di ujungnya masjid itu kan walet ini, waletnya waletnya gaji takmir ini. Katanya, la ilaha illallah. Atau mungkin ada pohon-pohon pisang di sana karena dia takmirnya kemudian menggunakan harta wakaf yang tidak sesuai. Maka mesti hati-hati. Suatu waktu ada perbincangan di kalangan ulama-ulama hari mulia dan kemudian ada pertanyaan mengapa di Indonesia ini banyak ulama anaknya tidak bisa jadi ulama mengapa di Indonesia banyak ulama anaknya tidak jadi ulama katanya maka banyaklah pendapat itu pendapat-pendapat itu banyak ini ada ulama yang apa namanya itu usulnya itu agak nyelkit dari mulia ulama ini nyelkitnya bagaimana mengapa ini ulama anaknya jadi ulama ulama itu dia bilang karena banyak ulama makan harta wakaf katanya Ulama ulama mengatakan wakaf wah ini lekit sekali ini kan. Tapi mungkin juga ada. Maka kita harus hati-hati. Orang yang dapat amanat umat kita mesti hati-hati barang-barang wakaf. Kalau sampai ngambil harta-harta wakaf dikhawatirkan nanti keturunan-keturunannya tidak menjadi orang soleh. Hati-hati kita dengan harta yang bukan harta umat dari mulia. Maka ilmu mesti dipelajari, mesti datang keyakinan kepada ilmu. Fisika, matematika yang hasil rancangan otak manusia. Yang kadang-kadang berubah setiap waktu. Hari mulia. Kemudian menganggap ilmu, belajar ilmu agama sama dengan ilmu dunia. Ini satu masalah. Kitabnya profesor, doktor, ahli dunia, sak gudang tidak bisa dibandingkan dengan satu hadisnya Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Dengan satu ayat Al-Quran itu ilmunya sak universitas ilmu duniawi, sak universitas tidak bisa dibandingkan dengan satu ayat Al-Quran. Bagaimana bisa ilmu agama disamakan dengan ilmu dunia? Ayo ya, mulia. Loh ini anu Pak, katanya man arada dunia fa'ali bil ilmi. Siapa ingin bahagia di dunia kuncinya ilmu. Man arada akhirat fa'ali bil ilmi. Yang ingin apa namanya bahagia di akhirat kuncinya ilmu. Wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Siapa ingin dapat kebahagiaan dua-duanya kuncinya ilmu. Dan nah, ini kan ilmu perlu dipelajari betul, tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu Allah. Ilmunya siapa yang mulia? ilmu Allah, ilmu hak, ilmu dari langit, ilmunya daripada Allah itu yang menjadi sebab kebahagiaan bagi seseorang dunia dan akhirat. Ini saya katakan bukan kemudian menafikan bahwa belajar-belajar itu tidak penting hari mulia. Tapi jangan menyamakan ilmu dunia dengan ilmu agama. Ilmu agama itu satu tempat yang begitu tinggi karena ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa bandingkan dengan ilmu hasil pemikiran manusia. Maka kita belajar agama dengan penuh keyakinan. Satu orang telah datang kepada Syekh Abdul Wahab, ini satu penggerak dakwah di Pakistan, berkata, ya Syekh tolong doakan saya. Anak-anak saya ini yang satu, dua, tiga sudah mapan, tapi yang satu ini belum mapan. Yang satu sudah jadi dokter, yang satu jadi pilot, ini jadi pengacara, sudah mapan. Tapi yang satu yang di pesantren ini belum mapan. Coba doakan yang di pesantren ini. Maka beliau katakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Anak kamu yang tiga itu yang belum mapan. Yang belajar agama ini yang sudah mapan. Lula nih makan apa dia ini? Anak yang belajar agama ini kan makan nasi terus ya toh? Apa ada makan? Ini kadang-kadang orang khawatir dengan keduniawian terhadap orang yang belajar agama. Orang kalau sungguh-sungguh dalam agama, Allah akan menjamin dunianya akhiratnya. Orang yang belajar agama, maka dia menjadi tamunya Allah dan tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar agama, maka dia belajar berhubungan dengan Allah. Sekarang orang mendapatkan kemanfaatan makhluk dari makhluk. Orang belajar agama, dia ingin mendapat kemanfaatan daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan sifat-sifatnya Allah dengan amal-amal agama. Ini perlu kita yakinkan dalam diri kita. Bagaimana caranya? Didakwahkan. Ilmu didakwahkan, zikir didakwahkan, akhlak perlu didakwahkan. Amalnya bagus, tapi kalau akhlaknya jelek, akhirnya jeleknya akhlak ini akan menghancurkan amal-amal kita. Maka di dalam agama kita mesti punya khusnul khuluk akhlak yang baik. Dalam dakwah mesti punya akhlak yang baik, dakwah kerja yang besar, tapi jangan membesarkan diri. Yang besar itu dakwah, yang besar itu Allah. Bukan kemudian orang dakwah merasa besar, merendahkan yang lain. Tetap berdakwah, besarkan Allah, besarkan dakwah. Tetapi diri kita kita kecilkan. Siapa yang besar yang mulia? Allah. Jangan kemudian setelah dakwah keluar tiga hari rasanya berjalan di atas angin. Kemudian keluar 40 hari langit yang pertama. Nah, keluar 4 bulan langit yang ketujuh. Keluar IPB sampai ke arsnya Allah. Nah, lihat orang kecil semua, dia paling besar sendiri. La ilaha illallah. Kesombongan itu adalah hijab yang terbesar. Keakuan itu adalah hijab terbesar antara hamba dengan Allah. Karena itu akhlak kita mesti baik, prasangka baik, akhlak yang baik dengan siapa saja. Bagaimana? Insya Allah, ya. Kalau masih merasa ada saya lebih baik daripada orang lain, berarti kita masih punya keburukan akhlak dalam diri kita. Semua orang lebih baik daripada saya. Semua orang layak untuk menjadi raja-raja di surga. Semua layak untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Semuanya layak untuk menjadi sebab-sebab hidayah bagi seluruh alam. Walaupun dia orang cacat, walaupun sekarang dia botol, bawa botol mabuk minuman keras, Allah kuasa merubah dia untuk menjadi kekasih-kekasihnya. Dakwah dengan prasangka baik, dakwah dengan akhlak yang baik. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Dengan ikhlas, semata-mata mencari ridhonya Allah ilahi anta maksudi wa ridhoka Ya Allah, engkau adalah maksud perjalanan kami dan ridho adalah tujuan kami. Hanya Allah yang menjadi tujuan kita hari mulia. Jamaah dikeluarkan, masjid dihidupkan. Cuma satu saja mencari ridhonya Allah. Mengapa kita jumpai orang tiap hari tiap hari biar Allah suka dengan saya? Kalau kita banyak berbicara tentang kebesaran Allah, Allah akan cinta dengan kita. Kalau kita banyak membawa orang kepada Allah, Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita banyak mengamalkan sunnah Nabi, Allah cinta dengan kita. Kalau kita dakwah mendakwahkan sunnah sunnah Nabi, Allah akan cinta dengan kita. Mengapa kamu mendakwahkan sunnah? Biar Allah cinta kepada aku. Maksud dakwah yang sebenarnya adalah hati-hati kita. Lahan dakwah yang pertama adalah hati-hati kita. Matlamat dakwah adalah membawa kita untuk kita ini dekat kepada siapa yang mulia? Allah. Maka dakwah dibuat jamaah dikeluarkan. Sebentar lagi kita akan ada istimewa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Papua sudah dibuat, kemudian di Palu, kemudian di Gorontalo, kemarin di Makassar, sekarang di Ternate, nanti besok lusa ada di Mataram, setelah itu di Semarang, tanggal 28, 29, 30, nanti di tempat kita ini. Ini istimewa Indonesia di 16 kawasan. Untuk apa ini istimewa ini mulia? Istimewa kita di sini untuk pertemuan istimewa besar seluruh dunia, nanti seluruh alam, nanti di padang mahsyar. Di mana hari mulia? Padang mahsyar. Nanti ada istimewa besar di padang mahsyar. Yang datang Fir'aun Namrud juga itu. Nabi-nabi kumpulkan rasul-rasul Fir'aun Namrud Abu Jahal Abu Lahab semua kumpul di sana, istimewa seluruh. Siapa yang selamat? Hari mulia yang ada iman, amal agama, mendakwahkan agama. Bagaimana? Insya hari mulia. Jadi pertemuan kita di sini untuk persiapan pertemuan nanti di sana. Mengapa setiap hari kita bertemu orang, orang-orang kampung mau dibawa ke sini? Agar Allah cinta dengan saya. Kalau saya bicara tentang kebesaran Allah, pentingnya agama, kepentingan usaha agama, kepentingan istimewa, kepentingan hadir istimewa, semoga nanti Allah cinta dengan saya. Bagaimana? Insya Allah mulia. Istimewa ini penting. Bertemu, bersatu. Allah ini mencintai persatuannya umat. Allah tidak mencintai, tidak menyukai perpecahan di tengah-tengah umat. Bagaimana istimewa istimewa itu datang? Jamaah itu datang, istimewa itu datang bila kita menafikan diri kita. Teman-teman saya ini semua orang baik semua. Nanti kalau kita melihat kebaikan teman-teman kita, maka akhirnya kita mudah berbuat baik kepada teman-teman kita. Kalau kita berbuat baik kepada teman-teman kita, maka mereka akan cinta dengan kita. Hari mulia. Kita ini istimewa. hasil istimewa, kepala, tangan, kaki menyatu. Kalau kepala misah di sana, tangannya di sini, kakinya di situ, maka bukan manusia ini. Mayat, gitu. Tabrakan, tabrak sepur, sirai cepot sana, kakinya cepot sini, itu kita ini menyatu ini karena ada roh jasad berkumpul. Urat, darah, kulit, tulang, pembuluh-pembuluh darah, daging menyatu. Maka jadilah manusia karena persatuan bermacam-macam bentuk daripada jasad kita menjadi bentuk yang ganteng, bagus, cantik. Ini karena persatuan. Kalau kepalanya misah, dagingnya misah, tulangnya misah, maka jadi keburukan dari mulia. Ini rumah ini istina ini, masjid ini, kayu, paku, genteng, batu bata, semen, pasir, air diaduk-aduk. Kemudian dilekatkan itu batu bata. Akhirnya jadi bangunan. Kalau gentengnya misah, batunya misah, pakunya misah, kayu-kayunya tidak mau berkumpul, akhirnya tidak jadi bangunan. Jadi toko bangunan. Ya toh? Maka ini menyatu jadi bangunan bisa kita berlindung di bawahnya. Demikian ini umat, ada ulama, ada umar, ada umat, orang miskin, orang kaya, dari mulia, semua berkumpul, semua melihat semua orang-orang baik semuanya berkumpul bersama untuk berpikir dan berusaha menghidupkan agama dan usaha agama agar hidup di seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Karena itu penting kita buat istimewa nanti tanggal 28 hari mulia. Besok itu hari Jumat. Maka seluruh masjid-masjid ini bapak-bapak sekalian ini takmir masjid mungkin uh, pengurus-pengurus masjid diumumkan di mana? di Jumatan sebelum Jumatan besok nanti akhir tanggal 28 29 semua hadir di istimewa kita bagaimana insyaallah ya mulia kemudian datang ke rumah-rumah sampaikan untuk apa menyampaikan mereka untuk datang di sini mengapa ini saya sampaikan agar Allah cinta dengan saya ini saya untuk ini kalau kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama, berbicara tentang kerukunan umat, perdamaian umat, Allah akan sayang kepada kita. Bagaimana? Insya Allah, ya. Kemudian wanita-wanita sampaikan agar buat amalan-amalan sehingga nanti istimewa ini dipenuhi dengan nuraniat. Puasa, baca yasin, sholat malam, sholat-sholat hajat dilakukan oleh wanita-wanita di rumah. Sehingga nanti mereka di rumah-rumah mereka akan tetapi mereka mendapat keberkahan daripada pertemuan karena mereka hatinya disatukan dengan pertemuan yang ada di sini. Bagaimana? Insya Allah, mulia. Demikian juga kita laki-laki ini masih ada waktu satu minggu kurang lebih puasa, sunnah, mungkin Senin, Kemis dan sebagainya. Ini puasa dibuat untuk apa? Nirakati pertemuan. Biar pertemuan diterima oleh Allah, biar saya diterima oleh Allah, biar teman-teman saya diterima oleh Allah, biar pengorbanan masyaih yang datang jauh-jauh berdirinya diterima oleh Allah, maka dipasang Bagaimana? Insya Allah mulia, jamaah-jamaah disiapkan 4 bulan 40 hari. Wah, bekal tidak ada nih Pak. Enggak apa, enggak ada bekal gitu penting berangkat dari mulia niat nekat nangis nabung katanya begitu niat nekat nangis nabung berangkat bilang sama sapi-sapinya di belakang rumah pi kowe kini tak tumpai yang Pakistan piye nah, kalau dia diam saja berarti dia mau katanya mulia <laughs> Eh, sapinya itu atau sepeda motor vario eh oh vario kowe iki saking nggo aku nyang pasar ngeterne aku nyang sawah nek kowe iki ngeterne aku teko India no piye kalau varionya itu diam berarti mau ngene dia ya sudah dia diam mau sudah bawa saja nanti itu dijual laku-laku 14 atau 12 juta yang 10 juta untuk berangkat yang 2 juta untuk di rumah nanti ada rezeki beli lagi bagaimana insyaallah ya mulia untuk akhirat itu joy man iman begitu loh. Bismillah, bismillah, bismillah. Berangkat, berangkat, berangkat, berangkat. Gusti Allah ya Nah, opet ya. Wong sini lahiran gue apa-apa, saiki duwe kopiah, di sarung, di kelambi Ora wis sugih ya, nggih ta? Bagaimana? Insyaallah hari mulia. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Semua diberitahu polisi-polisi, dokter-dokter, petani-petani beritahu. Nanti tanggal 28, 29, 30 ada istimewa di sini. Bagaimana? Insya Allah ya. Semua dihadirkan kiai-kiai di kampung-kampung kita, di tempat-tempat kita. Dijemput nanti kendaraannya, siapa yang tanggung jawab bawa sini. Sampai di sini siapa membawakan sandalnya. Tempat ulama di sebelah selatan sana. diantar begitu. Kemudian orang-orang penting, tokoh-tokoh, Mbah Mudin, Mbah Wo, Mbah Lurah, gitu orang-orang di kampung-kampung kita dibawa semuanya biar nanti jabatan-jabatan mereka digunakan untuk menghidupkan agama bagaimana insya Allah hari mulia insya Allah. semuanya ini kita lakukan hari mulia dengan niat biar Allah tambah cinta dengan kita untuk tambahan hidayah diri, diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat dan umat seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Kita mau berangkat ke Kamboja, Vietnam. Jamaah Kamboja, Vietnam berdiri Monggo. Kamboja Vietnam. Jun 2 kita mengirim ke Kamboja Vietnam. Nggih. Okay. sana Kemudian kita mau kirim ke Taiwan, Taiwan, jamaah mau ke Taiwan. Jun 3 ke Taiwan. Nggih, monggo. Terus kali ke Korea yang 40 hari ke Taiwan, yang 4 bulan ke Korea, monggo mriki. And then mari bismillah bismillah mari nggih negeri jauh. Bapak sekalian, ada yang tahun ini berangkat haji? Angkat tangan yang tahun ini berangkat haji. Alhamdulillah ada lagi yang lain? Tahun ini berangkat haji semoga Allah mudahkan Allah terima. Ini yang berangkat haji hari mulia, bagaimana hajinya seperti Rasulullah SAW pergi ke Mekah untuk niat dakwah seluruh alam. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Jadi tahun ini jamaah haji mau diberangkatkan di kampung-kampung. Nanti habis ini akan kita kumpul. Kita mungkin ada mudakaroh sebentar nanti tanggal 3 atau tanggal 4. Nanti musyawarah ada waktu tanggal 3 tanggal 4 mungkin itu akan ada sedikit musyawarah karena tanggal 9 ini dari e, Magetan mau berangkat. Karena itu akan sedikit mudakaroh, ini pergi haji, ini seperti negeri jauh hari mulia. Dan di Mekah itu ada sekitar 200 negara akan berkumpul di sana. Maka itu kesempatan kita bertemu 200 negara tanpa paspor. Ya tahu bertemu di situ langsung mau ke Amerika orang Amerika ada, mau ke Jerman orang Jerman ada, ke Turki orang Turki ada. Maka musim haji itu adalah muktamar alam Islami dan istimak dunia. Nah, ini pikir kita. Bagaimana? Insya Allah hari Ini istimak dunia ini besar ini padang Arafah nanti. Dulu Nabi memulai kerja dakwah dari haji di musim haji dan kemudian dari haji itu juga istimak telah dibuat. Dan Rasulullah mengakhiri, bukan mengakhiri, beliau di akhir kehidupan beliau, beliau sampaikan, Tidaklah kamu datang berhaji dengan aku pada tahun ini, karena mungkin tahun depan aku tidak lagi bertemu dengan engkau, kata Rasulullah. Wahai kaum muslimin, ini pemberitahuan tahun tidaklah kamu berangkat haji bersama dengan aku karena mungkin tahun depan aku tidak bertemu lagi dengan engkau kata Rasulullah. Maka semua penjuru telah datang musim haji ketika itu hari mulia dan Rasulullah telah memberikan apa namanya arahan-arahan tentang agama dan perjuangan agama di musim haji di Haji Wada. Maka ini tahun ini kelihatannya Haji Akbar juga. Maka ini bapak-bapak, masya Allah yang pergi haji tahun ini semoga diterima oleh Allah. Tetangga-tetangganya yang mau berangkat haji ada waktu tiga hari tiga hari sebelumnya diajak keluar dulu tiga hari sebelumnya sehingga nanti ketika haji sudah bawa fikir dakwah. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Sekarang zaman negeri jauh ke depan ini ya ini ke Taiwan ke Korea, Kamboja, Vietnam. Oke. Jepang, Jepang. Ada lagi jamaah mau kita kirim ke Jepang Bapak sekalian? Nggih. Jamaah ke Jepang, Mas Turut. Ini jamaah wanita kita mau kirim ke Jepang. Suami istri, Oke. Semoga Allah mudahkan. Nggih. Yang bilang amin semoga diberangkatkan tahun depan. Bukan tahun depan secepatnya insya Allah. Nggih. Nggih, monggo monggo. Kemudian kita mau ke Kamboja, Vietnam, kemudian kemana lagi? Taiwan, kemudian ke Korea, ke Jepang deh. Ini negeri jauh. IPB sampai akhir tahun ini, IPB sampai akhir tahun ini. Monggo, IPB sampai akhir tahun ini. Ke depan, monggo. November, September, Oktober, monggo IPB tahun ini, beriki beriki. IPB tahun ini, monggo. IPB tahun ini, IPB, IPB. Cepet-cepetan lawan. Mun delok anu mendelok saku sakune, jangan lihat dompet, lihat gudang khazanahnya Allah. Nggih, monggo monggo monggo monggo monggo. Sapa ngerti yang ngarep nek dum-duman iki? Nggih to? Maju mawon. Sing niatnya den didumi niku mengke. Bismillah bismillah nggih. Monggo monggo IPB tahun niki IPB tahun niki Moga-moga sing IPB tahun ini nih kali Gusti Allah. Mari mari mari mari IPB IPB tahun ini. Nggih. Allah. Empat bulan empat hari cash besok. Ayo, empat bulan empat hari cash. Nggih, berangkat besok. Nggih, monggo. Monggo ngajeng-ngajeng. Nggih. Berangkat guys, hidayah guys, pertolongan Allah guys insyaallah. Nggih. Mari mari mari yang guys terus ke depan. 4 bulan empat 4 bulan hari guys nggih. 4 bulan empat hari guys monggo. Setahun, setahun. Setahun niki kemarin dari kemarin itu nanti sampai istimak. Monggo sing setahun bismillah. Setahun guys. Sampai istimak. Ini ada sekitar 314 alumni tahasus dan daurah mau keluar setahun. Monggo bismillah. Mari mari yang setahun, guys. Mari ke depan bismillah bismillah. Oke, setahun setahun. Mari mari setahun setahun bismillah. Niki mboten waktu ini malu-malu kucing guys sekalian. Nggih kok isin-isin apa? Nggih, bismillah mari mari. Ini jamaah setahun ini jamaah yang telah dibentuk kiai. Jadi sebelum Kiai kemarin wafat, itu Kiai telah membentuk jamaah setahun dari alumni Daurah 2 dan alumni Tahasus jumlahnya 313. Semoga Allah mudahkan mereka semua sehingga nanti akan menjadi tambahan amal, tambahan derajat, kemuliaan daripada guru kita. Kalau kita ini cinta dengan guru kita, maka apa yang kemarin sudah kita niatkan kita tunaikan. Bagaimana? Insya Allah hari mulia. Bahkan mungkin yang niatnya masih maju mundur tahun depan dan sebagainya, kalau bisa malah tahun ini. Sehingga menjadi jamaah termasuk jamaah yang dibentuk oleh kiai kemarin sebelum bulan Ramadan itu. Mari, mari yang niat setahun bismillah terus maju ke depan. Oke, monggo, monggo bismillah. Mari, mari. empat bulan empat hari setahun mereka monggo monggo oh, setahun setahun setahun monggo setahun tambah masa empat puluh hari gitu poso tiga puluh hari bulan Ramadan tambah enam hari kalau keluar setahun tambah empat puluh hari kan bagus juga itu Mari mari bismillah. Semoga Allah mudahkan semua Allah Berapa hari saja? Ada berapa hari saja? Berapa? Berapa hari? then Oke. Saat ini tiga-tiga kali-kali takror kerumian, Monggo tiga-tiga kali-kali dua-dua tiga-tiga anu bicara iman yakin dulu. Bicara iman yakin dua-dua tiga-tiga. Mari. Bicara iman yakin dua-dua tiga-tiga. Kemudian Bapak sekalian nanti setelah ini jadi Zun bertemu dan ada perwakilan halakoh. Seluruh halakoh-halakoh nanti bertemu di selatan. Bangunan selatan. Ya sebagian di jizun, tapi setiap halakoh dipastikan ada wakilnya nanti bertemu di bangunan selatan. Untuk pembagian undangan istimewa Jadi undangan-undangan istimewa akan dibicarakan habis ini nanti di bangunan selatan. Karena itu seluruh halakoh mengirim wakil-wakilnya ke selatan. Allah pengumuman bagi jamaah jadi yang negeri jauh agar segera ke ruangan taskil untuk mengadakan tahapan terakhir uh, pengumuman ulang bagi jamaah jadi untuk negeri jauh baik jamaah roh negeri jauh yang ke Kamboja, Vietnam, Taiwan, Korea agar segera menuju ke ruangan taskil. Terima kasih. Nggih, Bapak sekalian, kita kumpul dengan zurnya masing-masing. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma marabbana bihamdika, Asyadu an la ilaha illa Kumpul dengan zurnya masing-masing, kemudian setiap halako ada wakil untuk dikirim bangunan selatan, istimak. Kemudian dielankan bagi wakil-wakil dari pondok pesantren yang akan musyawarah untuk berkumpul di ruangan sebelah selatan masjid di satir hijau. Sekali lagi wakil-wakil dari pondok pesantren yang akan bermusyawarah untuk berkumpul di satir hijau sebelah selatan masjid. Kemudian bapak-bapak yang akan keluar masturat tiga hari, sepuluh hari, lima belas hari, berapa hari saja sekarang berkumpul di masjid sebelah selatan dengan tim Taskil Masturot. Sekali lagi yang akan keluar Masturot minggu ini supaya ke tim Taskil Masturot masjid sebelah selatan. Kemudian yang lainnya berkumpul di kawasan masing-masing. Dan tamu-tamu jamaah-jamaah bergerak dipersilakan untuk khidmat di bangunan sebelah selatan. Tamu-tamu dan juga jamaah-jamaah bergerak dipersilakan untuk khidmat di bangunan sebelah selatan masjid. Tamu-tamu dari luar daerah